Kita bersyahadat <clears throat> dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan yang kedua, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebut dengan dua kalimat syahadatain. Ini merupakan kunci keislaman seseorang yang membedakan antara muslim dengan non-muslim. Ini merupakan inti daripada semua bimbingan-bimbingan Islam yang didakwahkan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya bermuara kembali kepada dua kalimat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah merupakan ketauhidan. Muhammad Rasulullah merupakan ittiba, ittiba sunnah Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah ialah la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Jalla wa'ala. Meniadakan, menolak segala bentuk peribadatan. Menolak semua bentuk sesembahan-sesembahan dan mengisbatkan menetapkan Allah Jalla wa ala semata sebagai satu-satunya zat yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu sama dengan ifradullah taala bil ibadah. Mengesakan Allah dengan peribadatan. Sarful ibadati lillahi wahdah. Kita hanya mempersembahkan ibadah ini untuk Allah semata. Apapun yang kita lakukan dari amal-amal ibadah, amal-amal saleh, semuanya lillahi rabbil alamin. Diperuntukkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi SAW, sesungguhnya sholatku itu ibadah. Wa nusuki, nusuk dimaknakan dengan sembelihanku, udhiyahku, ibadah. Nusuk dimaknakan dengan ibadati, semua ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati kematianku lillahi rabbil alamin itu semua dipersembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa bidzalika umirtu. Dengan itulah aku diperintahkan. Dan saya adalah orang pertama yang muslim. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah menegaskan وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Hunafa'a sebagai orang-orang hanif Hanif itu muwahid, ahli tauhid yang bertauhid, yang betul-betul mempersembahkan ibadahnya, amal solehnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah. Tanpa syirik, tanpa sekutu baginya. Sehingga prinsip mendasar yang ada pada kita kaum muslimin ialah ketauhidan ini prinsip kita. Kita semua diperintahkan untuk bertauhid. Betul-betul mengesahkan Allah dalam cara ibadah tanpa sekutu baginya, tanpa syirik. Diperintahkan untuk betul-betul mempersembahkan semua ibadah kita, amal soleh kita lillahi rabbil alamin. Bahasa syariatnya tauhid mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Itu perintah. Untuk inilah Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Di az Allah menegaskan dalam firmannya: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ibnu Abbas riba meridhai menafsirkan kata-kata ya'budun dimaknakan dengan yuwahidun mentauhidkan aku yakni ibadah hanya kepadaku ibadahnya dipersembahkan hanya untukku namanya ketauhidan ini pula manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihi wasallam ini pula yang didakwakan diserukan oleh semua nabi, semua rasul kepada semua umatnya. Mengajak mereka semua untuk ibadah kepada Allah semata, meninggalkan kesyirikan segala bentuk yang diibadai selain Allah tauhid. Di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah Jalla wa Ala menjelaskan Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya tanpa terkecuali mendakwakan satu dakwah yang sama, yaitu an ya'budullaha wajtanibut taghut Kalian wahai umatku ibadahlah kepada Allah semata. Wajtanibu tagut tinggalkan tahu tahu itu. Tagut dimanakan dengan kullu ma min dunillah. Segala sesuatu yang disembah diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Bertauhidlah tanpa syirik. Ibadah hanya kepada Allah semata. Jangan ibadah kepada tahu. Jangan ibadah kepada selain Allah. Entah itu malaikat ataukah nabi, orang soleh, apakah itu pohon keramat, batu keramat, apakah itu apapun bentuknya selain Allah Jalla wa'ala. Jangan sembah mereka. Sehingga semua nabi, semua rasul alaihi satu dakwahnya. Satu seruannya mendakwakan tauhid tanpa syirik. Ini menjadi kewajiban seseorang jin dan manusia. Ketika mereka mengucapkan kalimat syahadat ini, la ilaha illallah, maka mereka dikatakan muslim wahid. Bagi mereka yang enggan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah maka dikatakan non muslim dalam agama kita disebut dengan istilah musyrik ahli syirik atau kafir ahli kufur sekarang dibahasakan dengan non muslim ada muslim ada non muslim ada muwahid non muwahid Barakallahu Pembeda antara Islam dan syirik, Islam dan kufur. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, membaca ahadis, riwayat dari beliau SAW, terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang ketauhidan ini perintahnya, hasungannya, himbauannya, fadilahnya, keutamaannya di dunia ini, keutamaan di bulan kiamah nanti. Sangat banyak sekali. Maka semua isi Al-Quran tauhid isinya. Al-Quran dari mulai awal sampai akhir tauhid itu intinya. Di sana ada perintah untuk ber, beribadah kepada Allah semata. Melarang segala bentuk syirik. Di sana ada kisah-kisah para nabi dan para rasul dan kaum mukminin, para muwahhidin dari kalangan umatnya. Juga ada kisah-kisah non-muslim, kaum kufar, kaum musyrikin yang menentang dakwah Nabi mereka masing-masing. Dijelaskan keutamaan para muwahidin, ahlu tauhid. Di dunia, di kiamah nanti. Juga diterangkan ancaman-ancaman, kecaman-kecaman, siksa dan azab yang bakal diterima, dirasakan oleh ahlu syirik oleh kaum musyrikin, oleh kaum kufar di dunia dan di kiamah nanti. Dalam al quran al Karim juga ada perintah dan larangan. Kerjakan ini, jauhi ini. Itu termasuk mukammilatut tauhid. Penyempurna ketauhidan. Amal soleh, amal ibadah yang lain, Salat, zakat, puasa, haji, dan berbagai macam amal ibadah yang lain. Akhlak, adab, dan yang lain-lainnya. Itulah yang menyempurnakan tauhid Anda. Ketika mengerjakan perintah, Anda semakin sempurna ketauhidannya. Ketika Anda menjauhi larangan, lillahi tabaraka ta'ala semata, semakin sempurna ketauhidan Anda. Al-Quranul Karim dari mulai awal sampai akhir tidak lepas dari lima poin tadi. Demikian disebutkan Ibnu Qayyim Jauzi rahimahullah taala. Apalagi uh, ah, ahadi dan periwayatnya sangat banyak sekali. Sekali lagi ini asas utama pertama keislaman kita, agama kita. Tauhidullah, mentauhidkan Allah dan ibadah. Ibadahlah dipersembahkan hanya untuk Allah semata tanpa sekutu baginya. Tanpa syirik. Terkait dengan masalah keutamaan, satu yang mau saya bawakan di Al-An'am, Allah Jalla wa'ala menerangkan dalam firmannya: al Alladzina amanu, walam yalbisu imanahum bi-zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun alladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Ini meliputi keimanan dan ketauhidan. Iman kepada Allah satu bagian di antaranya tauhidullah. dengan al-imanu fi uluhiyatillah. Beriman dengan uluhiyah Allah. yakni Allah Jalla wa satu-satunya zat yang disembah. Tauhid sama syirik minal iman. Jadi dimanakan orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Walam yalbisu imanahum bibulmin. Dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Allah mengatakan fadilahnya, ulaika lahumul amn wa muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka lah orang-orang yang meraih hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat semua kalau meridainya merasakan keberatan pada kata-kata walam yalbisu imanahum bi zulmin beriman bertauhid dan tidak mencampuri ketauhid dan iman mereka dengan kezaliman mereka mengatakan ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah Siapa di kami yang tidak membolimi diri? Diterangkan oleh para ulama yang namanya kezaliman, atau zulmu itu macam-macam maknanya. Yang pertama, zulmul abdi nafsah. <clears throat> Seorang hamba yang membolimi diri sendiri. Maknanya berbuat dosa. Berbuat kemaksiatan. Yang kedua, zulmul abdi ghairahu. Ada seseorang membolimi orang lain. Tidak akan semena-mena. Kata para sahabat ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak membolimi diri sendiri? Maknanya siapa di antara kami yang tidak berdosa? Yang tidak bermaksiat siapa? Tidak ada. Semua kita manusia biasa. Pasti dosa, pasti bermaksiat, pasti salah, itu merupakan sunnatullah pada Bani Adam. Kalau ayatnya ialah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan dosa. Berat sekali ya Rasulullah. Gak ada yang mendapatkan keutamaan tadi. Kita semuanya berdosa. Kita semuanya bermaksiat. Maka beliau mengatakan, ayat itu tidak seperti yang kamu maknakan. Atau kamu nggak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh kepada putranya Luqmanul Hakim kepada putranya la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wahai anakku kamu jangan syirik kepada Allah jangan menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun dalam perkara ibadah jangan syirik Inna syirkal zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Yang dimaukan dengan zulmun dalam ayat di atas Al-An'am huwa syirik. Kesyirikan. Sehingga maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. muahid tambah syirik. Ibadah hanya kepada Allah tanpa syirik tambah sekutu baginya. Ini yang dikasih keutamaan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Di Disebutkan tentang tafsirnya, aman diumul qiyamah nanti dari azab neraka. Wahum muhtadun. Dan mereka mendapatkan hidayah di dunia ini selama hidupnya terbimbing dengan taufik hidayah Jalla ala, dia akan selamat dari syubhat dan syahwat yang menyesatkan terbimbing di atas jalan yang lurus jalan yang lurus jalan mustaqim barakatul dia melukiyama aman dari api neraka. Bahagia dunia, bahagia agamanya di dunia ini dan bahagia dia kiamah nanti meraih surga dan aman dari api neraka. Apa syaratnya? Iman, tauhid tanpa syirik. Yang mendambakan surga bertauhidlah, jangan syirik. Yang mendambakan taufik dan hidayah semasa hidupnya bertauhidlah tanpa syirik. Yang mendambakan semua kebaikan-kebaikan duniawiyah bertauhidlah tanpa syirik. Ia mendambakan semua kebaikan dunia terkait dengan keagamaannya. Bertauhidlah tambah syirik. Ia mendambakan surga tambah neraka. Tauhid tambah syirik. Apalagi ketika disempurnakan dengan akhlak mulia pada dirinya tidak pernah membolimi orang lain. Maka semakin sempurna rasa aman dan hidayahnya. Ditambah lagi dia berjuang sekuat tenaga, mengamalkan amal yang saleh, amal ketaatan, dan berjuang tidak bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, segera taubat. Maka semakin sempurna ketauhidannya. Semakin sempurna rasa aman yang dia rasakan. Semakin sempurna hidayah yang dia raih. Tapi yang paling utama adalah tauhid tambah syirik. Ini fadilahnya para muwahhidin. Ahlu tauhid yang tanpa syirik. Barakallah. Ada wabah. Jaminannya surga barakallah. Ini prinsip kita semuanya kembali pada kalimat syahadah. La ilaha illallah. Barakallah. Semua amal-amal Islam itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Semua bentuk amal ibadah yang ada dalam Islam itu konsekuensi la ilaha illallah. Barakallahu. Sehingga tauhid ini hal yang sangat urgent dalam kehidupan kita. Membedakan antara muslim dan non-muslim. Ikhwan fillah, Prinsip yang kedua ialah syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi bahwa saja Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Maknanya kata para ulama, la masbu'a haqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada sosok yang diikuti, diitibak dengan sebenarnya selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Islam yang sudah muslim, yang sudah bertauhid diwajibkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Menteladani beliau SAW. Menjadikan beliau sebagai panutannya. Mengikuti bimbingan-bimbingan beliau, arahan-arahan beliau, ajaran beliau dalam semua hal. Itu makna Muhammadur Rasulullah. Ittiba tanpa ibtidah. Ikuti Rasul. Jangan bikin bid'ah. Ittiba saja. Jangan ibtidah. Ibtidah membuat cara-cara baru dalam beribadah yang tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dibahasakan dengan bid'ah. Ikuti beliau saja, jangan bikin bid'ah-bid'ah, jangan bikin cara-cara baru. Ikuti bagaimana beliau memberikan bimbingan dalam beragama, dalam berislam. Ini mana Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya. Di al Allah berfirman, Apa itu ikhwan? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasul SAW uswatun hasanah teladan yang baik ayatnya lafadznya berita Rasul itu teladan kalian namun secara makna itu perintah, himbauan, hasungan. Kalian wahai kaum muslimin yang beragama Islam, yang sudah beriman kepada Allah Jalla wa ala, yang muslim wajib harus menjadikan beliau sebagai panutan kalian, teladan kalian dalam semua hal. Dalam gerak-geriknya ikuti Rasul urusan-urusan dunia duniawiyahnya ikuti Rasul. Apalagi yang terkait dengan perkara diniyah kalian. Harus wajib ikuti Rasul. Teladani beliau. Barakat. Ini perintah. Dalam ayat itu tidak disebutkan selain beliau. Sehingga teladan yang kita ikuti, panutan yang kita ikuti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan kita dan semua aspek keagamaan kita. Muslim harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Di Al-Hashr, Allah Jalla wa juga mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian berupa perintah, arahan, bimbingan. Fakhudhu, maka ambil. Ambil bimbingan itu, ambil arahan itu, ambil ajaran itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul larang kalian daripadanya, tinggalkan semuanya. Perintah beliau lakukan Larangan beliau tinggalkan. Bimbingan beliau ambil. Ilmui amalkan. Yang beliau larang jangan kamu kerjakan. Itu perintah. Lafaznya perintah. Wa ma atakum rasulu fakhudhu. Itu perintah. Wa ma nahakum anu fantahu. Itu perintah. Dan itu adalah makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim adalah Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun tegas jelas gamblang Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada padanya perintah kami, ajaran kami, bimbingan kami, fahuwaradun. Maka dia tertolak, tidak diterima. Bahkan pelakunya berdosa. Diancam dengan ancaman yang sangat keras. Kenapa? Amalnya dia tidak ada bimbingan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan, yang beliau perintahkan. Ini menunjukkan apa? Kewajiban dalam beramal, apapun amal yang kamu kerjakan dari amal kebaikan, akidahmu, ketauhidan kamu, keimanan kamu, semua bentuk amal-amal ibadah kamu, dakwah kamu, akhlaknya kamu, adabnya kamu harus dengan contoh ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Kalau tidak ditolak. Ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan sebutan prinsip ittiba'us sunnah. Mengikuti bimbingan sunnah. Kata-kata sunnah maknanya adalah bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ittiba'us sunnah. Dibahasakan dengan bahasa yang lain, atama suku bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dengan bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad SAW sunnah tanpa bid'ah. Kerjakan dengan bimbingan sunnah, jangan mengerjakan dengan cara-cara bid'ah. Ini sekali lagi prinsip paling utama dalam Islam makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan kaum muslimin harus punya dua-duanya. Tidak mungkin satu syahadat. Kalau cuma satu masih non muslim. Hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah titik itu non muslim. Atau mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah titik. Itu non muslim. Syahadatnya kaum muslimin dua. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah ketauhidan Muhammad Rasulullah ittiba'u sunnah. Dan itu merupakan prinsip mendasar yang ada pada kita kaum muslimin. Harus ada pada mereka. Jangan sampai lepas. La ilaha illallah membedakan antara muslim dengan non-muslim. Muhammad Rasul membedakan antara muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang menyimpang dari sunnah. Sementara cukup diskurs maghrib diteruskan lagi insyaallah pada maghrib pembahasan tema inti kita akibat mengabaikan tauhid dan sunnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Qanafitin azakumullah Begitu pula dalam banyak ahadith, banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kita untuk termasuk bis sunnah dalam berislam. berpegang teguh dengan ajaran beliau, bimbingan-bimbingan beliau, namanya sunnah, dalam berislam, dalam bertauhid. Terutama ketika terjadi perbedaan pandang di kalangan kaum muslimin dalam beragama. telah ukur mengenal, mengetahui hak atau batil ialah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ma'ruf Innal Imam Ahmad, Tirmidzi wa ghairihima dari Irbad bin Sariyah semoga Allah meridainya. Ketika memberikan ujangan wasiat kepada para sahabat Wajangan yang diminta oleh para sahabat setelah beliau memberikan mau'idhah pengarahan yang begitu mengena, yang begitu mendalam. Beliau memberikan wasiat supaya kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Berwasiat untuk menjadi warga negara yang terbaik, mematuhi, mentaati penguasanya dalam perkara yang baru. Setelah itu, Beliau memberitakan tentang kondisi yang bakal menimpa umatnya sepeninggal beliau. Adanya ragam pandangan, adanya perselisihan paham dalam berislam. Dan beliau memberikan solusinya. Beliau mengatakan dalam sabdanya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Sesungguhnya siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang hidup sepeninggalku nanti. Maka dia akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Ini di kalangan kaum muslimin, intern kaum muslimin. Mendapati beda pendapat yang begitu banyak, beda pandang yang begitu banyak, ikhtilaf yang begitu banyak Berarti sunatullah. Beliau memberitakan tentang ketetapan Allah yang pasti terjadi pada umat ini. Maka belum dengan bimbingannya. Belum mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna Ketika itu ini lebih-lebih lagi ketika kamu mendapati perbedaan pandang, beda pendapat, ikhtilaf yang begitu banyak di tengah-tengah kaum muslimin dalam beragama dan berislam, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku ajaranku, bimbinganku. Dan juga sunnah khalifah-khalifahku yang terbimbing, yang lebih hidup peninggalku. Sunnah khulafur rasyidin. Itu maknanya bagaimana mereka memahami Islam ini, memahami sunnahku ini, mempraktekkan Islam ini, mempraktekkan sunnahku ini. Disebut dengan fahmul khulafa, pemahaman para khalifah disebut dengan fahus salaf pemahaman generasi terbaik umat ini salafun saleh tamassaku biha Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku tadi. Pegangi dia. Wa'adhu alaiha bin nawajid. Gigit ia dengan geraham-geraham kalian. Menggambarkan harus kokoh, harus kuat. Digigit dengan geraham. Jangan lepas. Perintah untuk itu mengikuti bimbingan sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan sunnah, sunnah dengan makna yang begitu luas dan sempurna, yakni ajaran beliau sallallahu Dan beliau mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diadakan pada agama ini. Namanya bid'ah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah Sebab semua perkara bid'ah pada agama ini sesat. Perkara agama, bukan perkara dunia. Sesat. Itu arahan beliau. Memerintahkan kaum muslimin dalam beragama, dalam berislam, dalam semua hal yang terkait dengan duniawiah mereka, diniyah mereka, mereka harus kembali kepada bimbingan sunnah. Diminta untuk berpegang teguh dengan sunnah. Diminta untuk itu terutama ketika mendapati banyak pendapat, beda pendapat, beda pandang, perpecahan, perselisihan intern kaum muslimin. Kembali kepada sunnah, bimbingan sunnah. Ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub dalam kitabullah, al-hadis yang sahih, dan jangan lupa sunnah khulafur rasyidin. Pemahaman para khalifah yang empat dan pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'un tabi'in. Barakallahu Perintah untuk itu. Dan itu penerapan kalimat syahadat Muhammadun Rasulullah. Barakallahu Ini isyarat kata para ulama kembali kepada bimbingan sunnah dalam berislam, dalam beragama, inilah yang menyelesaikan perselisihan intern kaum muslim. Solusi perbedaan pendapat intern kaum muslimin. Semuanya tanpa terkecuali kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Bimbingan sunnah. Akan bersatu padu, akan menyatu dengan sunnah ini. Sekaligus isyarah ketika kaum muslimin, seorang muslim bil khusus dalam berislam, dalam beragama, selalu mengamalkan bimbingan sunnah ini, berpegang dengan bimbingan sunnah ini, dia akan selamat dari perpecahan, selamat dari perselisihan, selamat dari beragam fitnah dan kesesatan. sekaligus penegasan di dalam mempraktekan, di dalam mengamalkan Konsekuensi Muhammad Rasulullah bukan semata-mata kita mengikuti Rasul berpegang teguh dengan bimbingan beliau, tapi juga ada yang kedua, tanpa bid'ah, tanpa khurafat, tanpa tahayul, tanpa khuzak balad, muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang dimunculkan tentang agama ini. Menegaskan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah hati-hati kamu dari perkara baru pada agama pada agama ini sebab perkara bid'ah pada perkara agama sesat sunnah tanpa bid'ah tauhid tanpa syirik itulah kewajiban masing-masing kita kaum muslimin dalam beragama kalau tauhid sekali lagi membedakan antara muslim dan non muslim ada muwahhid ada musyrik ada muslim hada kafir. Yang Muhammad Rasulullah membedakan antar kaum muslimin. Ada muslim di atas sunnah, ini muslim yang menyimpang dari sunnah. Ada muslim yang saleh, ada muslim yang toleh. Dan kita diminta untuk menjadi yang terbaik dalam semua poin. Berislamlah dengan tauhid, tanpa syirik, dan dalam berislam sempurnakan keislaman kamu dengan bimbingan sunnah. Di atas sunnah dengan kesolehan dan ketakwaan yang dibimbing sunnah, jangan terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan, kebid'ahan barakallahu. Maka Anda dikatakan telah mengamalkan dua kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kesempurnaan keislaman kita, kesolehan kita tergantung ini semuanya. Ini prinsip. Ini merupakan prinsip dalam Islam. Kalau dalam bahasa sekali ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip mazhab Tauhid tambah syirik, iman tambah kufur, sunnah tambah bid'ah. Bahasa lainnya, dua kali syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini kewajiban. Bukan semata-mata boleh. Wajib. Ketika seseorang itu mengabaikan perkara ketauhidan dan mengindahkan perkara ketauhidan, tidak menjaga ketauhidannya, keimanannya, maka dipastikan dia akan terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran ini langsung berkaitan dengan status dia muslim atau non muslim. Masih muslim atau telah murtad dari Islam. Itu bahayanya. Dalam pandangan para ulama kita, pandangan akidah ahlu sunnah, syirik ada dua macam. Kufur ada dua macam. Ada yang asgar, ada yang akbar. Ada yang kecil dengan makna tidak sampai mengeluarkan pelaku dari Islam. Masih muslim dia. Tapi jatuh dalam dosa besar yang paling besar. Yang kedua, syirkun akbar, kufur akbar. Yang akbar yang paling besar. Dikatakan akbar, dikarenakan dengan itu, dia telah keluar dari Islam murtad dari Islam yang sebelumnya muslim menjadi kafir yang sebelum wahid jadi musyrik dan beda muamalah lagi telah keluar dari keislaman dia non muslim musyrikun kafir syirik itu punya dua gambaran gambaran yang pertama ialah Sarful ibadati li ghairillah. Engkau mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Engkau menyembah ibadah selain Allah. Ini syirik akbar. Nyembah berhala, arca, nyembah patung, apapun nama patungnya. Syirik akbar. Dia menyembah pohon keramat, menyembah batu keramat, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah api. Musyrik kafir. Nah, dia menyembah kuburan keramat, disembah-sembah sama dia. Dia menyembah orang soleh, dia menyembah nabi, menyembah rasul, menyembah malaikat. Musyrik kafir. Kenapa? Semua itu bukan Allah Jalla wa'ala. Ketika anda ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirkun akbar. Syirik besar. Pelakunya musyrik kafir. Wabah. Gambarannya kedua adalah ibadatu ghairillahi ta'ala ma'allah. Engkau ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Namanya menyekutukan Allah dalam perkara ibadah dikatakan syirkun. Syirik. Dia sholat sebagaimana muslimin yang lainnya lillahi ta'ala ibadah kepada Allah. Tapi ternyata dia juga ibadah sholat kepada selain Allah. Sholat lagi atau pernah mengerjakan sholat diperuntukkan untuk makhluk. Ada syirik ibadah kepada Allah juga kepada makhluk. Syirik. Dan itu syirik besar. Mengeluarkan pelaku dari Islam. Dia doa, doanya kepada Allah, ibadah. Tapi juga dia doa meminta-minta kepada selain Allah. Doanya kepada orang soleh yang telah mati. Atau yang sebesar itu. Doanya kepada Allah Jalla syirik. Ibadah dia kepada Allah tadi tidak ada gunanya. Doanya dia kepada Allah tidak ada gunanya. Ketika terkotori, dicampuri oleh kesyirikan. Ibadahnya juga untuk selain Allah. Doanya juga kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Dan dikatakan syirkun akbar. Pelakunya dikatakan sudah murtad dari Islam. Kalau syirik asgar mengikis mengurangi, membuat pudar kesempurnaan Islam dan Tauhid. Di sini jangan sekali-kali meremehkan kesyirikan. Syirik itu bisa membuat akidah Anda terkikis, iman Anda terkikis, tauhid Anda terkikis, jatuh dalam dosa yang paling besar, lebih besar dari perzinaan, dari korupsi, dari minum khamr, paling besar. Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh sebagian sahabatnya ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zam? <clears throat> Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Beliau mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu syirik. Allah yang menciptakan kamu, yang ngasih kamu rezeki, malah kamu ibadahnya kepada selain Allah, berhala, arca, dan yang lain-lain dari uh, makhluk yang ada itu. Syirik dosa yang paling besar. Dikatakan, Thumma ayu, apalagi ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Antuzania halila tajarik. Engkau serong selingkuh, berzina dengan istri tangga kamu. Nah, selingkuh dengan tetangga, berzinaan. Zina punya haram. Dengan siapapun. Lebih haram lagi ketika engkau berzina dengan dengan dengan siapa ya kan? Hah? itu kamu Itu melanggar hak tetangga. Artinya apa? Syirik tadi itu dosanya lebih besar, lebih Allah murkai, lebih kecil daripada selingkuh, daripada zina dengan istri tangga. Ada orang berzina, uh jelek banget, orang kecil kotor, orang satu ini, hitam kehidupan dia. Tomboy Dewi lagi diemban. Wah, bikin marah masyarakat. Orang yang paling keparat, orang yang paling rendah, yang paling hina. Kenapa? Zina sama tangga dia. Dalam pandangan Islam, ada yang lebih mengerikan syirik. Haraplah itu. Ibnu Mithina Azzaikumullah jangan sekali-kali meremehkan yang namanya kesyirikan. Bukan semata-mata mengkikis keimanan tapi juga membuat pelakunya bisa murtad dari Islam. yang syirik akbar. Sebelumnya muslim menjadi kafir. Yang membuat bahaya syirik yang paling dikhawatirkan, yang paling Rasul takut yang menimpa umatnya, itu syirkul khafi. Ada yang samar, ada yang halus, dan itu yang paling kita takutkan. Belum yang dalam sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik yang samar, yang lembut. Akan disebutkan dalam meriwayat yang lain, dikatakan lebih lembut, lebih samar dibandingkan dengan langkah semut hitam di batu hitam di malam gulita. Ada yang pernah mendengarkan suara langkah semut? <clears throat> Namanya Devi Bundamen. Ada yang pernah? Mungkin ada arah khusus pembesar suara gitu, mobil ngobrol gini. Eh? Gak ada yang dengar. Sangat samar. Apakah ada yang bisa melihat sosok semut hitam di atas batu hitam di malam gulita? Gitu. Jangan menggunakan senter. Itulah pakai pencahayaan mata kepala kamu sendiri. Hmm? Nah, kayak ya. Syirik itu lebih sama daripada itu. Dan itu yang paling belum takutkan. Ditanyakan dalam uh, eh, ada yang lain. Apa ini maksud? Dia mengatakan Arya. Arya. Yang namanya ria. Ada orang beribadah. Orang beramal. Niatan dia kepingin dilihat orang. Ada orang yang ibadah-ibadah lafziyah kepingin didengar sama orang namanya sum'ah. Termasuk ria dan sum'ah ada orang yang memperindah amal dia dikarenakan dipandang orang lain. Atau dia beramal kepingin sanjungan orang lain. Itu alus langsung di hati yang paling dalam tanpa terasa dia terjangkit di penyakit syirik dia sudah terjatuh dalam tindakan dosa yang paling besar, lebih keji daripada zina. Tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah Jalla wa ala semata. ada yang tahu di hatinya dia. ada yang tahu. Ibadah, sholat, insya Allah. Dan itu jangan sultan dengan yang sholat ya, nggak boleh ya. Allah yang maha tahu. Nah, ini kita ilustrasi. Ya, orang sholat, ibadah Masya Allah. Khusyuk sholatnya luar biasa. Tumak nina luar biasa. Gerakan-gerakannya disesuaikan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bacaan-bacaan sholatnya Masya Allah. Khusyuk. Gak ada yang tahu. Taunya kita Masya Allah baik. Orang sholat Dan itu yang wajib ditunjukkan sama kita orang. Zahir saja ya. Tapi Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Ternyata orang ini begitu indah sholatnya, begitu khusyuk sholatnya, begitu sempurna sholatnya, ternyata di sampingnya ada camer. Apa camer itu? Hah? Oh, ngerti? Ada camer, calon mertua. Rupanya datang ke An-Nur itu ada persiapan mau khidbah khitbahnya itu nanti ba'dal ba'dal isya. Ini ilustrasi ya, saya nggak mengatakan ada ada kasusnya loh ya. Hmm. Insya Allah datang semua keluarga, jamaah di Anur, Maghrib dan juga Isya. Wah, di sebelah dia kamarnya itu. Hah? Ini supaya khitbahnya lancar. Hah? Diterima dengan lapang dada, pujaan hatinya bisa dia pinang. Gak ada yang tahu. Orang tahunya dia sholli masya Allah bagus. Ternyata Allah Maha Tahu. Ternyata dia sholatnya riaan ria. Kepengen dilihat calon mertua tadi. Diperindah, diperbagus sholatnya supaya disanjung sama camar tadi. Niatan dia bukan ilahi ta'ala. Niatan dia adalah untuk mengkhidmat akhwat harim yang ada. Namanya apa ini? Ria. Bahasa agamanya apa ini? Syirik. Syirik asgar. Betul dia gak kafir. Tapi dia mengerjakan dosa yang paling besar. Lebih besar dari semua dosa besar. Jatuh dalam kesyirikan. syirikul asgar. Merusak amal yang dia kerjakan tadi. Mengurangi ketauhidan dia. Mengkikis keimanan dia. Yang paling mengerikan tindakan dia tadi itu dinilai dalam pandangan agama lebih kecil daripada zina. Ini yang penting disampaikan baik-baik. Mungkin bayangannya orang, Kakilah Ustaz, orang soli dikatakan lebih kejam daripada zina. Ya kita nggak tahu, ini terkait dengan hukum agama. Dia salatnya ria. Ria itu syirik asgar, sebuah amal ketika disifati dengan kata-kata syirik atau kufur itu dosa besar yang paling besar. Apalagi syirik akbar membuat pelakunya murtad dari Islam. Tindakan ini lebih kecil daripada orang yang menzinai tetangganya. Itu akibat mengabaikan ketauhidan. Jatuh dalam tindakan yang kecil dosa yang paling besar, merusak akidah, merusak keimanan, bahkan ketika syirik akbar yang dia lakukan, dia dikatakan murtad dari Islam. Kafir, musyrik, bukan lagi muslim. Itu terkait dengan hukum. Terkait dengan realitanya ketika dia mengabaikan ketauhidan, jatuh dalam berbagai macam praktek kesyirikan namanya nggak punya tauhid. Dia akan mengerjakan tindakan-tindakan mohon maaf, tindakan yang paling bodoh dari orang yang paling bodoh. Akal sehat tidak masuk. Mohon maaf ya, mohon maaf, ini bukan pembahasan sara Dia ibadah kepada pohon keramat, disembah-sembah pohon keramat itu. Pohon dikeramatkan, Disembah sama dia. Sujud, rokok di situ. Doanya minta sesuatu yang dia harapkan kepada pohon keramat tadi. Dia persembahkan apapun yang dia bisa, dipersembahkan untuk pohon keramat tadi. Orang yang berakal sehat, yang masih waras, tepuk jidat. Itu pohon bisa apa? Itu pohon bisa apa? Ada orang uh, lagi bakar-bakar sampah, nyiram bensin di pohon itu terbakar pohonnya. Kalau bisa dia ngeles dari uh, yang menyiram api kepada dia. Tidak bisa. Itu ditendang-tendang juga bakal balas. Hah? Kamu kampak-kampak sampai bocel kafe gak bakal balas. Dibakar juga habis bakal bisa balas. Taruh di mana akal anda wahai hamba Allah? Tindakan yang betul-betul bodoh banget. gitu. Pohon itu dibanding dengan Anda, lebih afdal Anda. Anda itu punya akal, dia benda benda e, tubuh hidup yang nggak punya akal. Kamu tuh mau kalah, dia tidak. Kamu tuh diciptakan si ahsani takwim dalam penciptaan yang paling bagus, yang paling lurus, lain dengan pohon keramat. Ente yang lebih zen, lah kok nyembah yang nggak zen? taruh di mana akal sehat Tapi itu yang terjadi. Terlalu banyak orang-orang yang begitu koker, yang begitu sehat, yang intelektualnya tinggi. Mengerjakan tindakan yang bodoh, paling bodoh sedunia. Dikarenakan kesyirikan dia. Dan semata-mata itu. Akibatnya adalah kalau syirik akbar, membuat dia murtad dari Islam. Akibat mengabaikan ketauhidan akan jatuh dalam kubangan praktek kesyirikan yang begitu banyak, yang begitu beragam dan mengakibatkan bisa jadi kesempurnaan Islam tauhidnya hilang atau bahkan bisa melenyapkan, menghilangkan, menghapuskan semua amalnya dia mudah dari Islam. Lain asyrafta layah fatana amaluk wa dan minal khasirin. Kalau kamu syirik wahai Nabi SAW, kalau itu nggak terjadi maka sungguh akan hapus, batal, sirna, pudar semua amal kamu dan engkau yang merugi. Nauzubillah. Praktek syirik itu sangat banyak. Dan rata-rata orang tidak paham itu kesyirikan. Nah, Yang paling samar saja lebih kejam dari perzinaan. Apalagi yang lebih daripada di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah kita kata yang terucap, kata-kata yang dia nggak merasa, itu merusak keimanan dia. Ada musibah yang menimpa dia, ah, langsung dia keluh kesah, ngeroang-ngeroang, ngomong-ngomong. Nah, coba begini, begini, nggak bakal begitu begitu. Coba tadi aku di rumah, nggak bakal rumahku kecurian. Coba ini, kalau nggak ada anjing yang saya simpan di situ, wah bohong rumah saya. Coba ini, nah, saya begini begitu, berhasil saya usahanya. Coba itu kesyirikan, syirkul lafzi. Bayangkan ya, laula kada lakana kada wa kada. Kalau bukan karena demikian, maka pasti akan demikian dan demikian. Itu dikatakan kesyirikan Itu. Padahal sering dilafatkan oleh kaum muslimin tanpa dia sadari dia telah mengerjakan sesuatu tindakan melafalkan sebuah ucapan yang dalam pandangan agama lebih besar dosanya dibandingkan selingkuh dengan tetangga lebih besar dosanya daripada perzinahan sebuah ucapannya dengan itu mengkikis sempurnanya iman dan tauhidnya dia Allah Hati-hati. Tidak jarang di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah kita yang melafalkan kata-kata yang dianggap biasa, padahal merusak akidah. Hmm. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Fulan, Pak Haji Fulan. Kalau nggak ada Pak Haji, nggak urip saya Pak. Hah? Kalau nggak ada Pak Haji, nggak tahu saya mau makan apa ini Pak. Hmm? Eh, jadi sering terucap Honda Kau eh, usah jauh-jauh orang-orang hatta di sekitaran kita. Jadi bahasa yang sudah demikian. Tawakalnya kepada makhluk. Sandaran dia kepada makhluk. Ucapannya menggambarkan dia merasa yakin yang ngasih rezeki dia adalah Pak Haji tadi, makhluk tadi. Itu kesyirikan. Syirikun bertawakul kesyirikan. Ucapan yang semacam ini dalam pandangan agama Islam lebih kecil, lebih besar dosanya daripada berzina dengan tetangga kamu. Nauzubillah. Dan merusak akidah. Apalagi yang lebih daripada itu. Jangan bahas lagi terkait dengan berbagai macam tahayul-tahayul di luaran sana, di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus, terlalu banyak. Takhayul takhayul, khurafat khurafat, mitos-mitos yang tidak ada pegangan syariatnya. Rata-rata mengandung unsur kesyirikan atau kerusakan akidah. Dan itu tersebar begitu meluas di mana-mana di tengah kaum muslimin. Akibat mengabaikan tauhid akibat tidak paham tauhid, akibat tidak mempelajari ketauhidan akan jatuh dalam berbagai macam tindakan tindakan kesyirikan, kekufuran, khurafat, tahayul, bahasa Jawa khusya'balat, dan semacam itu. Dan bukan semata-mata itu. Ngerinya tindakan dia dosa yang paling besar, lebih kecil daripada berzinaan. Itu semuanya mengkikis keimanan dan akidah dia bahkan ketika jatuh dalam hal yang akbar yang besar-besar membuat dia keluar dari Islam naudzubillah yang lebih mengerikan praktek syirik di mana-mana yang lebih mengerikan banyak pihak banyak pihak yang melegalkannya banyak pihak yang merasa itu aman-aman saja tidak ada masalah bahkan banyak pihak yang justru mengecam Mengingkari, ya nggak sama kayak mereka. Banyak pihak yang bangga dengan syiriknya mereka, dengan takhayulnya mereka. Banyak pihak yang mendakwakan semua itu dengan masif di media online, di media cetak, di media eh, macam-macam itu dengan masif. Ini membahayakan tauhid, ya. membahayakan tauhid kita kita kita, kita Maka sekali lagi pelajari tauhid ini. Pelajari akidah Islam. Penting sekali. Untuk keselamatan agama dan keislaman kita. Baru itu. Supaya mendapatkan semua kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Adapun yang kedua, ketika seseorang itu mengabaikan bimbingan sunnah. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dan semua hal maka dia akan terjatuh dalam berbagai macam kebidahan-kebidahan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Allah Bahasa kita sekarang ini radikalisme. Ketika dalam berislam, dalam beragama, dalam berpandangan, dalam berfikrah, dalam berprinsip, dia mengabaikan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengabaikan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dalam poin-poin tadi. Dia cari bimbingan-bimbingan yang lain, paham-paham yang lain, fikir-fikir yang lain, amaliyah amal yang lain. Dia bikin bekal-bekal baru pada agama ini. Jatuh dalam al-bid'ah wal muhdatsat, jatuh dalam berbagai macam perkara baru pada agama, bid'ah-bid'ah, inherafat, penyimpangan-penyimpangan, bolalat, kesesatan barakallahu radikalisme pemikiran munculnya berbagai macam paham-paham radikal sikro sikro yang menghancurkan akidah umat dikarenakan pemahaman dia sikrohnya dia tidak sesuai dengan sunnah Barakallahu. Munculnya berbagai macam praktek amalia, amalia bid'ah. Itu semua dikatakan tidak mengindahkan bimbingan sunnah. Dia mengabaikan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dia membuat atas sendiri, tata cara sendiri, menetapkan waktu sendiri, tempat sendiri, menetapkan jumlah amal sendiri, bilangan sendiri, dia menetapkan takaran amal sendiri dengan tanpa bimbingan sunnah. Praktek bid'ah, praktek penyimpangan, praktek Eh, kesesatan dalam perkara pemahaman, dalam perkara amaliyah, ucapan dan segala sesuatunya itu semua dikarenakan abai dari sunnah. Barakallahu Akibatnya adalah yang pertama, semua amal yang dia kerjakan yang tanpa bimbingan sunnah ditolak, ghairu makbul. Ditolak dan diterima. Sehingga sia-sia belaka. Habaan mansura. Kayak debu yang berterbangan yang ada gunanya. Sudah dia capek mengerjakannya. Lelah dia melakukannya. Dia kerahkan semua tenaganya, semua energinya. Ternyata muspo Sia-sia belaka. Ditolak amalnya. gairul makbul. nggak diterima. Tidak sampai situ. Dia waqa'a ala ismin. Jatuh di atas sebuah dosa. Berdosa dengan penyimpangan tadi. Berdosa dengan kebidahan-kebidahan tadi. Dan dalam pandangan agama Islam, doa, eh doa, dosa bid'ah itu lebih besar dari dosa-dosa kefasikan. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis la'anahullah daripada kemaksiatan biasa. Mengerikan. Bayangkan, orangnya merasa dia mengejarkan amal ibadah. Orangnya merasa dia mengejarkan berbagai macam ibadah-ibadah, lagi ibadah. Tapi tidak ada bimbingan sunnah padanya. Dalam pandangan agama, tertolak, diterima, berdosa. Dan dosa yang dia kerjakan itu lebih kejam, lebih besar. Dibandingkan dengan berbagai macam kefasikan-kefasikan. Sebut saja apa itu kefasikan. Kamu bandingkan dengan bid'ah. Lebih ngeri ke bid'ah. Lebih besar mana Ustaz dosanya orang yang mengamalkan amal yang bid'ah dengan pembunuh berdarah dingin yang mem yang bisa membunuh orang-orang tanpa hak dan kebaikan. Apa jawabannya? Lebih besar dosa membunuh. Membunuh itu kemaksiatan, bid'ah itu penyimpangan. Hmm? Lebih besar mana dosanya Ustaz? Orang yang punya pemahaman-pemahaman radikal bid'ah dengan orang yang berzina. Jawabannya lebih besar yang punya paham bid'ah dibandingkan dengan yang berzina. Sama-sama besar. Pembahasannya besar lebih besar. Kebid'ahan itu lebih kejam dari pembunuhan. Lebih kejam, lebih kecil dari perzinaan. Kamu sebutkan semua ragam kemaksiatan, kefasikan, kefajiran yang begitu kotor, yang begitu jahat, yang begitu keji. Itu dosa besar. Tapi jangan lupa ada yang lebih besar lagi dosanya. Ketika Anda jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Penyimpangan-penyimpangan khurafat bid'ah. Takhayul takhayul bid'ah. Penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Penyimpangan-penyimpangan amaliyah. Dosa kamu ini lebih besar daripada itu. Lebih besar lagi kesyirikan. Ini dikarenakan abai dari bimbingan sunnah. Amal tertolak nggak diterima. Pelakunya jatuh dalam tindakan dosa dan dosanya lebih kecil, lebih berat dibandingkan dosa maksiat, kefasikan dan kefajian kezaliman. Yang ketiga, diancam dengan neraka. Dengan nafsu Hadis yang saya bacakan di awal. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kamu dari perkara-perkara baru pada agama ini di kalangan semua bid'ah kesesatan. Disebut dalam lafaz yang lain wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bid'ah itu eh, semua bid'ah sesat dan semua bid'ah di neraka tempatnya. Penyimpangan neraka tempat. Jangan sampai ada yang punya pemahaman. Kan hadisnya mengatakan dolalah yang sinar. Berarti amalannya yang di neraka Ustaz. Perbuatan yang di dalam neraka. Pemahaman dalam neraka. Ucapan dalam neraka. Kan dolalahnya. Gak menyebut orangnya. Mungkin gak yang punya pemahaman seperti ini. Mungkin gak ada orang yang punya pemahaman seperti ini. Pernah dengar gak ada orang yang punya pemahaman seperti ini? Pernah dengar? Sebelumnya pernah dengar? Siapa yang punya pemahaman dia? Siapa? Siapa? Ada itu siapa? Kelompok apa namanya? Oh ada ada tok kalau bukti ini tidak boleh ya. Eh? Apakah ada? Ada. Ada ya. Sekarang kita mengatakan apa mungkin ketika ada ancaman terkait dengan sebuah perbuatan yang masuk perbuatan saja. Itu kan maknawi, bukan para bukan konkret, barang abstrak masuk neraka. Nah orangnya di mana? Di surga gitu. Orang yang di surga amal dalam dalam neraka. Ya gak waras orangnya berpikir seperti itu ya. Ada nah, gairu akal, gairu akil ya. Otomatis kalau yang diancam perbuatannya, ya pelaku pelakunya. Perbuatan kan nempel sama pelaku. Iya. Pemahaman memang dengan yang punya pemahaman. <laughs> Oh, dewi-dewi. Tapi subhanallah, subhanallah ada isya. Ya, wis monggo azan itu Saya mengatakan, subhanallah ada yang punya pendapat seperti itu. Dari kalangan para mumayyah. Dulu dikatakan suri. Sekarang dikatakan mumayyah. Jangan paksa saya menyebut nama orangnya. itu. Dia masih hidup. Eh, monggo, monggo. Eh, akan terlebih dahulu. <clears throat> ya kan? Azan dulu, terus kan? Dari barakallahu fikum, khulafanya adalah ketika diancam sebuah bolalah penyimpangan dan kesesatan, kebid'ahan, maka ancaman itu juga berlaku bagi sang pelaku. Berarti poin yang ketiga, diancam dengan neraka. Dan ini yang sangat mengerikan para pelaku. Segala bentuk paham-paham radikal yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu semua dikarenakan abai dari sunnah. Segala, segala macam bentuk praktek-praktek amalia amalia bid'ah. Tidak jarang yang atau ah, tidak jarang praktek amaliyahnya itu bukan lagi semata-mata melanggar syariat, tidak masuk akal. Tindakan yang sangat bodoh. Itu semua dikarenakan abai dari sunnah. Allah musta'an. Tidak heran para ulama una salafan wa khalafa ila yaumil qiyamah dahulu sekarang sampai kiamat nanti mereka begitu keras memberikan warning keras pada kaum muslimin akan bahaya syirik, bahaya kufur, lebih keras lagi mereka memberikan warning kepada kaum muslimin akan bahaya bid'ah dan para pelakunya. Dikarenakan apa? Merusak dua kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terutama perkara bid'ah dikarenakan intern kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua dikarenakan orang tahunya itu perkara kebaikan, perkara sunnah padahal menyimpang dari sunnah bukan perkara kebaikan. Kita punya para ulama sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang bahaya syirik, warning dari syirik, apalagi yang membahas tentang bahaya bid'ah, ahlul bid'ah dari semua sisinya. Semua itu dikarenakan abai dari tauhid dan sunnah. Yang abai dari tauhid ujungnya buta dari Islam, yang abai dari sunnah, ya, ya, yang abai dari sunnah, maka dia ujungnya jadi sosok muslim yang munharif yang menyimpang, abal yang sesat, mubtadi sebagai ahli bid'ah, dia muslim tapi dalam penyimpangan-penyimpangan yang nyata. Barakallahu Dan satu poin penting yang diingatkan oleh para ulama, bid'ah itu adalah pos menuju kekufuran. Dikatakan al-bid'atu dihlizul kufur. Bid'ah itu pintu masuk connecting kepada kekufuran. Nanti kalau punya rumah, masuk ada ruang tengah depan ke tengah, ada pintu penghubung. Hah? Ke dalam sana. Pintu penghubung namanya dihlis. Gitu ya, connecting door. Namanya dihlis. Bid'ah itu dihlisnya kekufuran. Awalnya bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semakin lama semakin berat bid'ahnya, parah bid'ahnya. Tanpa dia sadari ternyata sudah masuk ke dalam kubangan kekufuran kafir tanpa sadar. Nauzubillah. Makanya sekali lagi kembali pada prinsipnya kita kita diwajibkan untuk berprinsip bertauhid dan damasakus sunnah. Bertauhid sebagai wujud konsekuensi la ilaha illallah, tamasakus sunnah, tambah bid'ah, konsekuensi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini secara global, rincian panjangnya ada di kitab Tauhid, para ulama membahas ketauhidan dan bahaya kesyirikan dan ragam-ragamnya. Juga dibahas dalam usul sunnah, pembahasan tentang bimbingan sunnah di Nabi kita Muhammad SAW, diterangkan bagaimana prinsip-prinsip sunnah dan bahaya penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih waktu sebelum komat komatnya tinggal 5 menit di situ. Di sini ketambahan 10 menit, lumayan 15 menit. Monggo, ada yang mau sampaikan? Hmm? Atau saya tambahkan sedikit. E, para ulama kita mengklasifikasi umat manusia secara umum terkait dengan bab ini menjadi empat. Anas, fi hadzal bab arba'atu aqsam. Yang pertama adalah seseorang yang muwahhid muttabi. Dia bertauhid, beribadah, mempersepakan ibadahnya untuk Allah, Allah, Allah semata dan dalam ibadahnya dia betul-betul sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ada Muslim, wahid, muttabi, sunnah. Ini yang paling sempurna, yang meraih semua pahala dunia akhirat. Ada di antara mereka barakallahu yang secara ubudiahnya semangat tetapi tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini jatuh dalam kubangan-kubangan bid'ah dan kesesatan. Munharif, bal, mubtadi, sahibul bid'ah, sahibul hawa. Muslim, tapi dia menyimpang. Ada seseorang yang semangat sesuai dengan bimbingan sunnah. Ternyata ubudiahnya tercampur berbagai macam kesyirikan. Ada musyrik. Ya, meskipun amalnya di atas sunnah. Tapi ketika tercampur berbagai macam kesyirikan, ada musyrik. Mungkin syirik kecil, mungkin syirik akbar. Atau yang keempat, lahada wa tidak ada ibadah yang dia kerjakan. Tidak ada keikhlasan pada dirinya. Tidak boleh terbimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ada syarun Orang yang paling jahat. Atau ibadahnya syirik. Di samping syirik. Amal ibadahnya gak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan musyrikun mubtadi. Sudah musyrik alifin ahlak. Ini syarunas. Orang yang paling jahat barang waktu itu. Maka satu pilihan kata lagi yang lain. Yang lainnya parah-parah bahaya semua. Satu pilihan. Kita beribadah dengan tauhid tanpa syirik. Kita berpegang dengan bimbingan sunat tanpa bid'ah dan penyimpangan. Dengan mana lain, kita menerapkan dua kalimat syahadat ini kita lafalkan yang kita yakini selama ini. Barakallahu fikum. Mukmin, muwahhid sunni, Barakallahu Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada semua bisa diberi kemudahan, diberi taufik untuk bertauhid dan, dan, dan bersunnah dan dijauhkan dari berbagai macam syirik dan fitnah Amin ya rabbal alamin. Pentingnya berilmu, belajar agama dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Yang lain? Terkait dengan tema? Monggo. Kurang semenit. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada masalah, jelas pembahasannya ya. Alhamdulillah. Bagaimana caranya membaca itu menjadi hobi bagi para pencari ilmu. Ini sesungguhnya anugerah. Tapi bisa antum upayakan usaha. Yang pertama adalah tanamkan dalam jiwanya antum pentingnya ilmu pentingnya ilmu, fadilah ilmu, fadilah orang yang yang yang, yang berilmu. Barakallahu itu yang paling pertama. Baik, dari situ engkau akan terus memupuk semangat kamu menambah wawasan ilmiah. Menambah ilmu, belajar langsung dari ustadznya, dai-nya, alimnya, syekhnya. Dan jangan lupa di antara cara yang sangat dianjurkan oleh para ulama menambah wawasan ilmiah kamu membaca. Membaca. Engkau mendengar dari guru juga membaca. Barakallahu uh, terkait dengan para santri dan santriwati beberapa pesantren. barakallahu uh, semangat ini kamu pupukkan beriringan dengan engkau mempelajari modul mapel dengan seorang ustadz dengan seorang pengajar. Barakallahu beriringan. Engkau misalkan di sebuah kelas A, B, C, D, 1, 6, apa gitu ya. Mengkaji mapel A. Ada sebuah mata pelajaran modulnya ini. Kamu kaji dengan ustaz kamu. Semangat dalam mengkajinya. Jangan lupa engkau baca modul-modul semisal di luaran sana dengan tema yang serupa, ada kurang lebihnya, tapi bukan buku ajar. Kamu baca Otomatis ya, kalau fulus. Berapa fulusnya ini? ya beli bukunya. Ada koleksi buku dan kitab yang bermanfaat. Paham tak ini? Misalkan antum di kelas MI tahfid, ada modul akhlak. Di kelasnya kamu, di sekolah kamu pakai modul A. Itu yang kamu kamu pelajari dari, dari, dari guru kamu. Gitu ya. Kamu sama dia belajar. Di luar sana kan banyak modul-modul yang lain di luar pondok pesantren kamu yang juga diajarkan di pondok-pondok yang lain modul sekelas itu tulisan satu bulan, banyak gitu. Yang ditetapkan sama ini kan banyak. Ini, ini, ini. Kamu cek ada mungkin 5, 10 modul yang serupa. Caranya belajar modul tadi kepada Ustadz. Yang 10 kamu beli, kamu baca. Bacanya kapan? Lagi nyantai. Nyantai, nyantai jangan banyak ngelamun. Untuk membaca. sama nyantai. Baca-baca modul yang semisal. Itu menambah wawasan kamu. Baca. Ya. Kayak pulpen yang penting-penting tandai. Oh ada file tambahan tandai. Dibaca. Agar. Itu caranya supaya semangat dalam membaca buku dan bertahap sesuai dengan yang kamu pelajari. Itu yang kelasnya uh, eh, MI. Kalau kelas-kelas yang besar yang sudah mengkaji kitab-kitabnya para ulama, syarahnya. Membelajar belajar kitab usul thalatha. Ya, yang dikasih oleh gurunya matan sekarang. Kamu kasih mata sama guru kamu. Kamu beli semua sarannya ulama tentang buku ini. Kan banyak. Sarannya Syekh bin Bas, Syekh bin Uthaymin, Syekh Al-Syekh, Syekh Al-Jabiri, hasianya. Uh, eh, banyak itu sarannya. Beli semua, butuh fulus. Di kelas engkau belajar kitab itu dengan guru kamu. Di luar engkau baca satu persatu itu kitab dari awal sampai akhir kamu selesaikan. Baca. Yang penting itu kamu tandai. Hah? Selesai. Satunya lagi. Selesai belajar buku ini, kata membaca buku-buku tersebut. Lima, tujuh syarah, kamu lahap semua beriringan dengan engkau belajar matan sama gurunya. Dipahami? Itu menjadi wawasan lebih luas lagi. Menambah wawasan ilmuwan antum bapak. Ada. Kadang agak jenuh, pilih yang lain. Buku-buku bacaan yang lain yang kamu senangi, kamu senang baca buku sirah barangkali. Baca buku sirah. Tapi nyantai para busiro. Ya. Siro sahabat, siro para salaf, siro para ulama. Wahakana. Itu diantara cara menumbuhkan minat baca. Tapi ingat, ini semua kembali kepada kemauan antum. Kalau nggak ada kemauannya, nggak bakal jalan. Mana ya? Ini eh, sekedar sharing pengalaman-pengalaman kita ketika di masa muda antum dulu belajar. Cuman mohon maaf kita belajarnya dulu e, yang sistem yang tadi kita terapkan sudah dewasa. atau alhamdulillah masih muda, terapkan menggunakan modul tadi. Kalau yang kita terapkan kita sudah besar. Nah, baca mengkaji usul salata kita beli semua syarahnya di kelas ngaji itu kepada ustadznya, disahkan, nyantai, <clears throat> baca-baca syarahnya. Malam sebelum tidur itu murojaannya dua, Memorojaah buku yang kamu pelajari dengan guru kamu. Plus morojaah dengan membaca sarannya ulama yang lain. Membaca. Hmm, tandai, tandai. Wah oh, begitu. Masya Sampai selesai semuanya. Ketika masuk kepada kepada kepada, kepada guru yang, ingin mengajarkan, maklumat antum itu banyak. Dapat dari sang guru dan dapat dari syaranya para ulama. Cara kedua, <clears throat> setelah itu, ini bagi yang punya semangat tinggi. Setelah itu, Selesai satu kitab dengan guru dan kamu membaca banyak syarahnya ulama tentang buku itu. Selesai di buku yang berikutnya. Atau sempatkan waktu untuk merangkum semua tadi jadi sebuah buku. Ya, ada uh, eh, uh, eh, suruh salasa, ambil kitab khusus, antum merangkum syarahnya guru kamu lengkap dengan syarahnya ulama-ulama tadi. Ucapan mu'alif ini Guru kamu menerangkan begini, tambahkan. Syekh Fulan mengatakan begini. Dirangkum. Jadi sebuah kitab itulah rangkuman antum yang antum pelajari dari guru antum dan yang kamu baca dari syaratnya para ulama ada di sini. Nah, masuk dalam sanubari antum, dalam hatinya antum, antum banyak banyak menghafal maklumat yang terkait dengan bab itu dan ada kitab. Ini buku nanti ketika antum sudah selesai dirosa, kalau saya belajar, makomnya antum dan mulai makom mengajarkan ilmu. Ini kalau saya bahasakan buku pusaka. Nah, Antum tidak ngajar, tinggal buka buku ini. Orang malu itu sudah dari, banyak lagi. Apalagi harus semangat membaca buku ulama yang besar-besar, Biar tebal-tebal begitu. Lebih luas lagi bacaannya. Ini dah zen banget paham santri yang saya yang saya paham saya ya, yang penting ada kemauan dan kesungguh-sungguhan kalau nggak ada wassalam <laughs> hanya mimpi saja baru ada waktu kurang tiga menit Yang lain? nggak ada ya? Aman ya? Ada lagi para santri? Tidak ada ya. Bicaranya. Nanti telepon abah-abahnya itu bab beli buku bah. Lagi modul akidah bah. Eh, yang diajarin di pondok ini ada modul yang lain, ada lima modul bah. Belikan bah. Puluh syafi man talabal ilm aflas yang mengaji ilmu agama, ilmu ilmu syair bakal muflis, bangkrut dia. Artinya banyak modal. Yang paling banyak ya ini modal beli kitab. Kalau dahulu modal rehla ilmiah. Pergian ke mancanegara bicara ilmu. Tapi modal yang kamu keluarkan nafkah yang terbaik. Mana gitu? Begitu di semua moto begitu. Sehingga antum satu tahun di kelas ini antum menguasai modul itu dan semua salah-salahnya, semua penambahan yang ada. Gitu ya, masuklah hati. Terus begitu naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Paham ya? Padiem. Paham betul? Alhamdulillah. Nakafila huna. wa bihamdika. Asyadu an la ilahi illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.